بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وأشهد أن لا إله إلا الله إله الأولين والآخرين وأشهد أن محمدا عبده ورسوله سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحابته والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد anggota جروب واتساب دراسة إسلامية رحمنا ورحمكم الله Kita akan حديث hadis بعد pada pembahasan niat diriwayatkan dari jalur sahabat Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma. Hadis ini memuat beberapa pelajaran penting. Pelajaran pertama adalah niat yang ikhlas merupakan sesuatu yang sangat mahal. Allah Azza wa Jal betul-betul menjadikan bahwa niat yang ikhlas menjadi sebab ditinggikan derajat seseorang, didengarkan permintaannya, diselamatkan dari musibah yang sedang menimpa. Dan ini disebutkan karena dalam hadis itu mereka mengatakan pada doa masing-masing, Allahumma in kuntu fa'altu dhalika betiru wajhik. Ketika mereka mengatakan, Ya Allah, jika seandainya engkau nilai semua amal kami adalah amal-amal yang engkau nilai ikhlas, maka penuhilah permintaan kami. Faedah kedua adalah anjuran untuk tawassul atau meminta kepada Allah Subhanahu wa taala agar dikabulkan sebuah doa dengan perantara amal yang soleh. Para ulama mengatakan bahwa tawassul bisa dilakukan dengan tiga hal. Yang pertama adalah dengan doa orang yang soleh, yang masih hidup dan mampu untuk mendoakan. Yang kedua dengan nama dan sifat Allah. Kita minta ya Razzaq, wahai yang maha pemberi rizki, urzukni, berilah kami rizki. Kemudian yang ketiga adalah dengan bertawassul pada amal-amal soleh yang kita kerjakan Dalilnya adalah hadis yang kita pelajari ini. Al-Imam An-Nawawi rahimahullah mengatakan, "Wa yustadallu min hadzal hadis annahu yustahabbu lil insan an yad'u fi hali karbihi wa fil istisqa'i wa ghairihi an yad'u ila Allah bi salihi amalihi." Kata Imam Nawawi rahimahullah, diambil pelajaran dari hadis ini adalah disukainya seseorang, disunnahkan mereka untuk berdoa pada saat terhimpit dengan sebuah musibah ketika mereka melaksanakan salat istisqa atau yang lainnya untuk bertawassul, minta kepada Allah Subhanahu wa taala melalui perantara amal-amal soleh mereka. Kenapa? Li'annahum fa'aluhu fastujiba Karena mereka orang-orang yang terhimpit dalam gua itu minta kepada Allah dengan amal-amal soleh mereka ternyata Allah kabulkan permintaan mereka wali anna sallallahu alaihi wasallam dzakarahum fi mawdhi'is tsana dan karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan kisah mereka dengan nada pujian ini menunjukkan bahwa amal-amal tersebut tawassul meminta kepada Allah dengan perantara amal soleh merupakan hal yang disyariatkan yang ketiga adalah tiga amal soleh tersebut merupakan amal yang pilihan seorang berbakti kepada orang tua maka para ulama sepakat berbakti kepada orang tua merupakan hal yang wajib dan eh, selama seorang mampu kemudian tidak diperintahkan dalam hal yang maksiat oleh orang tuanya maka dia wajib untuk mentaati jika mereka membangkang perintah orang tua maka mereka telah melakukan dosa besar kemudian termasuk diantaranya adalah uh, memberikan upah kepada si pekerja sebelum kering keringatnya ada hadis yang berkaitan dengan itu, a'tul ajira ajruhu qabla an yajiffa 'araquhu. Dalam hadis yang sahih dikatakan, berikan upah kepada sang pekerja sebelum kering keringatnya. Bahkan dalam hadis yang sahih oleh Imam Bukhari, Allah Azza wa Jalla mengatakan thalathatun wa ana khasmuhum yaumal qiyamah. Ada tiga golongan yang akan berurusan denganku pada hari kiamat, di antaranya adalah wa rajulun istajara ajiran fastawfa minhu falam yu'ti lahu ajrahu dan ada orang yang menyewa seorang pekerja ketika dia telah mengambil jasanya dia tidak segera membayarkan jasa atau upahnya. Kemudian berikutnya adalah orang yang uh, menjaga diri dari kehormatan terjerumus ke dalam perzinaan. Nauzubillah. Ini merupakan dosa yang sangat besar dan orang yang merasa diawasi Allah Azza wa Jal, dia dapat menghindarkan diri dari perbuatan maksiat dan ini merupakan salah satu golongan yang akan diselamatkan Allah mendapatkan naungan Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat yang pada saat itu tidak ada naungan kecuali naungan Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala memudahkan kita untuk memperbaiki amal kita, memperbaiki niat kita sehingga kita berhasil mencapai ridha Allah, sukses dunia dan akhirat. Wallahu taala alam wa sallallahu wa sallam baraka ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin.